Demi Allah kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena hidayahnya, tidak ada seorang pun yang bisa menetapi jalan Islam. Tidak ada seorang pun yang bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kita untuk mendapatkan semua kebaikan ini. Dan sungguh kita tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan nikmat yang agung, nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia. Akan tetapi, kalau tidak kita renungkan, dalam artian setiap hari kita melalui mengerjakan ibadah, kita melaksanakan sholat maghrib. Selesai nanti kita akan melaksanakan sholat isya insya Allah. Tadi siang kita melaksanakan sholat duhur, sholat asar. Kemudian kita melakukan ibadah-ibadah dalam Islam. Apalagi orang-orang yang diberikan keutamaan lebih. Bisa belajar menuntut ilmu. Membaca Al-Quran dengan benar membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak terasa kita lakukan semua ini terkadang atau seringnya tanpa perenungan. Kenapa bisa kita lakukan semua itu? Dan sampai kapan kita bisa lakukan semua itu? Ini pertanyaan yang mungkin banyak dilalaikan dari pikiran kita. Saat ini kita bisa berpegang dengan iman. Siapa yang menjamin kita besok masih bisa berpegang dengan iman? Hari ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bertauhid. Tapi bagaimana selanjutnya? Bagaimana nanti di akhir hayat kita ini semua pertanyaan besar yang harusnya menjadi pemikiran utama orang-orang yang beriman. Istiqomah di atas agama. Karena istiqomah itu ada sebabnya. Ada usaha-usaha untuk bisa mendapatkannya. Yang tentunya Ciri-ciri itu atau usaha-usaha itu kita lakukan dari sekarang sebelum adanya ujian. Maka ya merupakan teguran bagi orang-orang yang beriman yang berulang-ulang kali dia mendengarkan peringatan, dia membaca Al-Qur'an, dia mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang kali dia mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat tetapi apa pengaruh yang sampai pada dirinya? Apa yang berubah dalam keimanannya dengan setelah dia belajar? Apa yang bertambah dalam kualitas ibadahnya, khusyuknya kepada Allah, takutnya ketika mengingat dosa-dosanya, berharapnya dia akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan inti kebaikan dalam Islam. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Inilah buah daripada ilmu yang bermanfaat. Mewariskan ketakwaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fa tala alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk ketika mengingat Allah dan kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Hati mereka khusyuk, tunduk dan takut ketika datang peringatan dari Allah. Dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab yang ketika telah berlalu masa yang panjang, peringatan mereka dengarkan, ayat-ayat Allah turun kepada mereka. Tapi mereka tidak berubah. Hati mereka tidak menjadi tunduk. Ilmu yang datang tidak ada gunanya merubah diri mereka. Akhirnya apa? Lama kelamaan hati mereka menjadi membatu, keras, tertutup, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kita tahu ketika ayat ini turun disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Maka nabaina islamina wa baina an atabana bihadhil ayati illa arba'u sinin." Tidak ada jarak antara masuk Islamnya kami, tidak ada waktu atau masa antara masuk Islamnya kami dengan turunnya teguran Allah dalam ayat ini kecuali cuma empat tahun. Bayangkan, cuma empat tahun turun ayat ini. Artinya waktu empat tahun itu harusnya sudah cukup bagi orang yang beriman yang terus mendengarkan Al-Quran, terus mendengarkan nasihat, terus mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah. Sudah cukup untuk berubah. Sudah cukup untuk menjadi lebih baik pada dirinya. Ini para sahabat ditegur demikian. Sekarang silakan kita bertanya sama diri kita sendiri. Sudah berapa lama kita belajar Islam? Lebih khusus yang sudah mengenal kajian sunnah. Sudah berapa lama mengikuti kajian sunnah? Sudah berapa banyak manfaat yang kita dapatkan dalam rangka memperbaiki ibadah kita? Makanya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin jamaah sekalian rahimakumullah, belajar Islam tujuannya adalah untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki penghambaan diri kepada Allah. Karena dengan belajar Islam inilah hati akan takut dengan kebesaran Allah. Dengan belajar Islam dia mengenal keimanan, mengenal tauhid yang dengan itu hatinya tunduk setelah dia mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan sifat-sifatnya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita kenal bersama tentang keutamaan ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu yang berilmu mengenal Allah. Al ulama ul arifu nabi kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya yaitu ulama yang mengenal Allah. Ini yang takut kepada Allah. Karena takut itu berhubungan dengan mengenal sifat dari zat yang kita takuti, yang kita khawatirkan. Jika dia tidak menjaga kita dari keburukan, maka kita akan ditimpa keburukan. Itu takut. Makanya ketika menafsirkan ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah taala, li'annahu kullama kanatil ma'rifatu billahi atamma wal ilmu bihi akmala kanatil khasyatu lahu aqdama wa akthar. Karena semakin pengetahuan seorang hamba tentang Allah bertambah, pengenalannya tentang kebesaran Allah semakin sempurna, maka otomatis rasa takutnya kepada Allah juga semakin semakin besar dan bertambah. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah yang kita pelajari selama ini sudah membawa kita pada keadaan yang demikian? Bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana waktu kita sholat? Bagaimana waktu kita menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah yang ya di antaranya seperti yang kita bahas dalam tema kita, tema kajian kita, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kalau kita baca sifatnya orang-orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka disebut selalu dengan bahasa atau sifat yang menunjukkan semangat mereka mengerjakan kebaikan, bukan cuma semangat. Perasaan nikmat yang mereka rasakan ketika mendekatkan diri kepada Allah, yang wujudnya dalam bentuk apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. <clears throat> Ini pujian yang disebutkan dalam Al-Quran. Makanya orang yang belajar Al-Quran dengan benar harusnya mendekati sifat ini. Coba lihat dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi dan para rasul. Surat Al-Anbiya ayat ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini bukti bahwa mereka cinta kepada Allah. Karena cinta itu menjadikan kita selalu ingin bersegera melakukan yang mendekatkan diri kita dengan yang kita cintai. Mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Cintanya disertai takut dan berharap. Karena semua sebab yang menjadikan kita cinta kepada sesuatu, takut dan berharap kepada sesuatu, semua secara sempurna ada pada zat Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk kepada kami. Ingat kita bahas ini ayat Al-Qur'an. Berarti ini merupakan gambaran yang sempurna, contoh nyata yang harusnya diikuti oleh setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian. Coba ayat yang lain kita perhatikan. Banyak ayat-ayat yang semakna dengan ini. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan dan berlomba-lomba mengerjakannya. Disebut lagi seperti ini dalam Al-Quran, sifatnya orang-orang yang sempurna imannya. Bahkan ketika Allah memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan, juga dengan bahasa yang sama, fastabikul Fasta Fastabiqul khairat. Apa artinya? Berlomba-lombalah dalam dalam kebaikan. Tentu kalau kita baca ayat ini kita akan bingung. Meskipun sering kita ucapkan, iya kan? Bingungnya apa? Bagaimana mungkin ada orang berlomba-lomba dalam kebaikan? Kalau berlomba-lomba untuk apa? Ada pembagian uang, mungkin. Bisa kita bayangkan, oh di sana ada pembagian uang. Orang berlomba-lomba datang, ngantri sebelum waktunya, dua jam mungkin. Ada pembagian makanan, orang berlomba-lomba. <clears throat> Makanya kalau ada undangan makanan, itu tempat berkumpul yang paling ramai. Orang yang tidak pernah muncul pun akan muncul pada waktu itu. Iya kan? Sekarang berlomba-lomba dalam kebaikan, bagaimana mungkin? Orang yang melaksanakan sholat saja Begitu dia merasa empat rakaat capek, tiga rakaat capek. Jadi kita baca, kita sering ulang-ulangi, tapi kalau kita renungkan mungkin kita akan heran. Kenapa sih kita diperintahkan fastabikul khairat? Berlomba-lombalah dalam kebaikan di dalam <clears throat> surah Al-Mutaffifin bagaimana? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Apa artinya? Dan untuk meraih itu apa? hendaknya manusia berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kemudian di surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk meraih apa? Meraih pengampunan dari Allah dan meraih sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi. Yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa artinya semua ini? Tidak mungkin kita mengatakan, ah Allah cuma basa-basi dalam ayat ini. Masa disuruh orang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan? Emangnya kebaikan itu enak? Kalau sesuatu yang enak, baru orang berlomba-lomba. Tidak mungkin kita mengatakan demikian. Jadi ajakan Allah dalam ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa inilah hakikat Islam yang sesungguhnya. Inilah hakikat atau rasa ya, rasa kenikmatan ibadah yang sebenarnya. Makanya yang dipanggil orang yang beriman. Yang mereka merasakan agama dengan imannya. Maksudnya orang-orang yang beriman yang imannya benar dan ini menjadi renungan bagi kita semua. Kalau imannya benar, maka mestinya keimanannya yang benar itu akan membawa dia merasakan ibadah itu nikmat, indah, manis, bahkan lebih manis, lebih indah, lebih nikmat daripada ketika badannya makan dan minum dengan makanan dan minuman yang lezat. Ini makna daripada ayat-ayat tadi. Berarti kalau ini belum kita rasakan, kena teguran yang disebutkan di awal ayat tadi. Bagaimana mungkin? Ya, kita semua sepakat manusia lahir dan batin. Ada lahirnya, ada batinnya. Makanan lahir manusia, ya makanan dan minuman. Semakin enak makanan, semakin enak minuman, badan kita semakin suka. Tidak ada orang yang mau berlibur makan. Kalaupun dia berpuasa siang hari, malamnya dia akan balas dendam, iya kan? Balas dendam. Tidak ada orang yang mau berlibur terima gaji. Kira-kira ada yang mau teri berlibur terima gaji, habis bekerja, ah bulan ini saya tidak mau terima gaji, libur dulu. Tidak ada, iya kan? Karena apa? Dia merasakan itu kebutuhan hatinya. Yang disenangi oleh hatinya. Inilah santapan badan. Baik, santapan rohani adalah agama. Petunjuk Allah. Petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah-ibadah yang Allah syariatkan santapan rohani, ini kedudukan agama petunjuk Allah terhadap hati, rasa nikmat yang dirasakannya. Kalau hati ini benar imannya, wallahi demi Allah, demi Allah dan demi Allah lebih besar daripada rasa nikmat yang dirasakan oleh anggota badan terhadap makan dan minuman. Terhadap makan dan minuman. Karena manusia itu disebut dengan manusia jika jiwanya masih hidup. Antara badan dan jiwa, dua-duanya penting. Tapi yang lebih penting adalah jiwa manusia. Makanya orang yang kehilangan jiwa, apakah disebut manusia dia? Apa namanya orang yang kehilangan nyawa? Apa namanya? Mayat. Seindah apapun fisiknya, kalau sudah jiwanya hilang, tidak ada yang mau dekat dengan dia menjadi orang mati, tidak lagi bernilai. Oleh karena itu nilainya manusia adalah ketika jiwanya masih ada. Ini menunjukkan jiwa itu lebih penting daripada raga. Jiwa lebih penting daripada raga. Dari sinilah semua kita tahu dan insya Allah kita hafal. Saya ingat dulu di yayasan pernah disuruh menghafal ucapan ini dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala tentang kedudukan ilmu perbandingannya dengan makan dan minuman. Masih hafal kan? Pak tadi masih hafal Pak tadi? <laughs> Bagaimana ucapan Imam Ahmad dalam hal ini? An-nasu yahtajuna ilal ilmi. Ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Di antara yang menukilnya adalah Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahu dari Sa'adah. An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarabi. Lianna ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marrataini wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Kebutuhan manusia terhadap petunjuk Allah kebutuhan manusia terhadap petunjuk Allah lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Ini yang menyatakannya adalah salah seorang imam agama, imam ahlu sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Murid seniornya Imam ash rahimahullah ta'ala. Kebutuhan manusia terhadap petunjuk Allah lebih daripada kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Kenapa? Lianna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Mungkin ada yang tiga kali, empat kali. Jelas jumlahnya terbatas. Sedangkan ilmu dibutuhkan dalam setiap hari bi'adadil anfas sesuai dengan jumlah tarikan nafas manusia. Setiap saat dibutuhkan. Nah disinilah jamaah sekalian rahimakumullah. Satu peringatan penting bagi kita. Bahwa kalau apa yang kita pelajari tidak membawa kita. Meyakini. Dan merasakan kebutuhan dan ketergantungan kita terhadap petunjuk Allah demikian besar, berarti ini merupakan pertanda hati orang tersebut berpenyakit, imannya tidak sehat. Ini yang segera harusnya perlu dibenahi dan inilah yang menjadikan kita berpikir bahwa belajar keimanan <clears throat> itu adalah perkara yang paling penting karena inilah yang menyembuhkan hati kita yang mengobati penyakit hati kita. Ini sama seperti anggota badan <clears throat> manusia. Kalau dia ya sehat, fit, maka makanan-makanan yang bergizi akan dikonsumsinya dengan senang. Tapi coba kalau dia sedang sakit. Contoh saja bawa makanan yang enak ke rumah sakit, tidak akan ada yang menyentuh. Kenapa? Masalahnya bukan di makanan tapi di orangnya. Seperti itu pula petunjuk Allah. Ada orang melaksanakan sholat tidak semangat. Masya Allah bertemu dengan Allah tidak semangat. Padahal dambaan hati yang paling besar. Penghibur jiwa yang paling tinggi adalah ketika bertemu dengan penciptanya. Mendekatkan diri dengan zat yang menciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang merasakan seperti ini persis gambarannya dengan orang makan dihadapkan padanya makanan yang enak dia tidak merasa enak. Sedang berpenyakit badannya. Ini sedang berpenyakit hatinya. Kalau sudah begini, yang terjadi adalah ibadah dilakukan dengan malas-malasan. Ibadah mendekatkan diri kepada Allah tidak dilakukan dengan semangat Jelas ini merupakan pertanda bukan cuma kurangnya iman, bahkan rusaknya iman. Siapa yang digambarkan dalam sholat tentang yang digambarkan dalam sholat bahwasanya mereka ini ketika melakukan sholat dengan malas-malasan tidak semangat. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Wa idha qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalilah. Kalau mereka berdiri melakukan sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Mereka berbuat riak kepada manusia. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Perbuatan orang munafik. Dan ini merupakan penyakit hati yang sangat besar. Sekarang, apa gunanya diturunkan Islam? Diturunkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat karena Dia yang menciptakan diri kita lahir dan batin, maka Dia menurunkan agama yang sesuai dengan kebutuhan diri kita lahir dan batin. Makanya hati manusia kalau dia belum kenal agama dengan benar, tidak mungkin hidupnya tenang. Tidak mungkin. Setelah dia mengenal agama, maka hati ini mendapatkan sesuatu yang paling dicarinya selama ini. Inilah seperti disebutkan dalam Al-Quran. Ala bidhikrillahi tatmainnul kuluh. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan mempelajari petunjuk Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Makanya satu ibadah dalam Islam, semakin tinggi kedudukannya, semakin besar pahalanya, semakin besar fungsinya dalam mendekatkan diri kepada Allah, harusnya menjadikan hati semakin bahagia. Semakin tenang jiwa ketika melakukannya. Ini konsekuensi iman yang benar. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggambarkan sholat dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan An Nasa'i Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah." Dijadikan penyejuk hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika menunaikan salat. Kata sebagian dari para ulama, salat itu merupakan tempat beristirahatnya orang-orang yang soleh. Kalau mereka capek, mereka menunaikan salat. Beda dengan orang-orang yang tidak soleh. Mereka justru ingin beristirahat dari sholat. Capek melaksanakan sholat, sehingga istirahat. Sholatnya pun buru-buru. Kenapa? Imannya tidak benar. Imannya rusak. Inilah gambaran yang kita lihat kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menggambarkan tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla fil laili hatta tatafattarat qadamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdiri salat di malam hari, saking lamanya berdiri sampai kakinya bengkak. Kenapa kakinya bengkak? Lamanya berdiri. Apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat lain ketika salat malam. Ada yang tahu kan? Setelah Al-Fatihah apa yang dibaca? Surat Al-Baqarah. Kemudian yang dalam riwayatnya An-Nisa. Jadi e, surat-surat itu boleh dibalik. Yang tidak boleh dibalik ayat-ayatnya. Ya, satu surat misalnya Al-Baqarah terus Al-Imran An-Nisa dulu boleh. Jadi dalam riwayat itu pertama dibaca surat Al-Baqarah kemudian An-Nisa kemudian Ali Imran. Itu berapa juz? Kira-kira. Kurang lebih sekitar 6 juz atau lebih atau kurang. Yang jelas panjang sekali. Jawabannya apakah Nabi SAW tidak capek? Capek, buktinya kakinya bengkak. Tapi manusia itu kalau anggota badannya merasa capek, kalau dalam hatinya kesenangannya mengalahkan semua itu maka dia akan bertahan. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau ada pembagian makanan, orang itu rela antri. Pembagian uang, orang itu rela antri, padahal lama berdiri. Contoh sederhana saja, orang yang bekerja di siang terik. Kenapa dia mau bertahan siang-siang panas-panas? Ditanyakan, karena dia ingin dapatkan upah. Maka ini gambarannya orang-orang yang beriman, yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dirasakan oleh anggota badannya akan kalah dengan kenikmatan yang dirasakan dalam hatinya. Wallahi jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita bertanya tentang istiqomah yang sesungguhnya, inilah istiqomah yang sesungguhnya. Istiqomah itu tidak berpaling ke kanan dan ke kiri. Bagaimana caranya tidak berpaling ke kanan dan ke kiri? Kalau kemanisan iman itu telah merasuk ke dalam hatinya. Karena kalau ini sudah merasuk ke dalam hati, orang yang memilikinya tidak akan menggantikannya dengan apapun yang ada di dunia ini. Makanya kalau bicara istiqomah, itu intinya adalah dimulai dengan perbaikan iman. Mengusahakan agar kemanisan iman itu masuk dalam hati seorang hamba. Makanya coba kita perhatikan dalilnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika terjadi dialog antara Abu Sufyan dengan Raja Romawi Heraklius dalam Sahih Bukhari. Abu Sufyan waktu itu masih kafir, belum masuk Islam. Radhiyallahu taala anhu. Dalam banyak pertanyaan yang diajukan oleh Raja Romawi ini karena dia paham tentang ciri-ciri Nabi dan pengikutnya, dia ingin uji kebenarannya. Dia banyak menanyakan hal-hal yang kemudian pertanyaan dan jawabannya setelah itu disampaikan oleh Abu Sufyan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara pertanyaannya tentang keadaan para sahabat. Wahal yartaddu ahadun minhum sahtotan lidinihi ba'da an fihi. Apakah ada di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang murtad meninggalkan agamanya setelah masuk Islam? Pertanyaan ini wajar. Kenapa? Waktu itu cobaan mereka sangat besar. Penderitaannya sangat besar, disiksa, diambil hartanya, diboikot, kelaparan, dipaksa untuk meninggalkan kampung halaman, keluarganya dan seterusnya. Pertanyaannya wajar, apakah ada yang murtad? Akhirnya meninggalkan agamanya benci kepada Islam, Ternyata di luar dugaan jawabannya Abu Sufyan yang waktu itu menjawab dengan jujur, dia mengatakan la tidak ada sama sekali. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya pendidikan pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dalam menanamkan keimanan. Setelah menjawab jawaban seperti ini, la tidak ada sama sekali. Heraklius dengan pengetahuannya dari kitab Injil memberikan alasan Ternyata alasan ini merupakan inti sebab utama mereka bertahan mempertahankan imannya. Dia berkata apa? Kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub. Memang demikian keadaan iman ketika kemanisannya telah merasuk ke dalam hati. Sederhana. Demikian keadaannya iman ketika manisnya sudah dirasakan dalam hati anggota badan disakiti sakit. Untuk bertahan harus ada yang mengalahkan sakitnya, iya kan? Itulah kemanisan iman. Kalau iman sudah dirasakan badannya sakiti, tidak mau dia melepaskan imannya. Karena nilai dan nikmatnya imannya lebih tinggi dari apapun yang ditawarkan untuk digantikan tersebut. Makanya Nabi SAW bertahan untuk berdiri lama sampai bengkak kakinya. Karena nikmatnya menghadapkan diri kepada Allah lebih tinggi dibandingkan rasa sakit yang dirasakan oleh anggota badannya. Ini pembahasan tentang keimanan yang benar. Siapa yang berhak mencapainya? Tentu orang-orang yang belajar agama. Jangan kita anggap ini cuma hayalan, oh itu cuma orang-orang tertentu yang mendapatkannya. Terus kita yang belajar petunjuk Allah, yang belajar Al-Quran tidak mendapatkannya. Makanya ini merupakan nasihat bagi semua yang diberikan anugerah bisa membaca Al-Quran, bisa belajar sunnah, menghadiri majelis ilmu. Ini harusnya yang menjadi fokus perhatian kita dalam belajar. Men menisbatkan diri kepada sunnah, kepada kebaikan Islam itu merupakan kemuliaan, tidak tercela. Tetapi kalau cuma sekedar bangga dengan pengakuan, tidak memperhatikan manfaat daripada ilmu, tidak menjadikan ilmu untuk mengoreksi keimanan kita, meningkatkan khusyuk kita kepada Allah, terus apa gunanya kita belajar? Ilmu itu dimuliakan karena manfaatnya membawa kita meraih takwa. Makanya Imam As-Sufyan As-Sauri rahimahullah taala pernah mengatakan, "Innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi." Wa innama fuddilal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallahu bihi ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu seseorang meraih ketakwaan kepada Allah. Dan hanyalah ilmu itu lebih dimuliakan dibandingkan amal yang lain karena ilmu itulah yang membawa seseorang meraih ketakwaan kepada Allah. Dan untuk yang saya contohkan tadi, ini juga merupakan tambahan faedah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah Contoh apa yang dikatakan dalam hadis tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan sholat. Ada sebuah faedah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Kathir dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, hadis inilah yang merupakan tafsiran sholat khusyuk yang sesungguhnya. Ini menjawab pertanyaan banyak orang. Ada yang menyangka salat khusyuk itu yang penting diam. Yang penting menangis. Padahal ada orang yang diam karena ngantuk. Ada orang yang sedang sholat menangis karena dia ingat utangnya. Bukan khusyuk. Ada orang yang menangis karena tidak tahu apa-apa. Yang penting dia menangis saja. Ikut-ikut orang menangis. Jadi sering kita dengar kalau kita sholat di masjid Nabawi, di masjidil haram. Ketika imamnya menangis karena dia paham bacaannya tiba-tiba orang di samping kita juga ikut menangis. Padahal dia nggak paham arti bacaan yang dibaca oleh imam. Karena terhanyut suasana. Ini bukan khusyuk. Ibnu Katsir menjelaskan apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah gambaran sholat khusyuk yang sesungguhnya. Bagaimana itu? Jadi firman Allah dalam surat Al-Mu'minun. Qada aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ingat, khusyuk itu asalnya dari dalam hati, ketenangan, perasaan damai yang kemudian memancar pada semua anggota badan. Jadi kalau tidak bersumber dari hati itu namanya khusyuk yang palsu. Diistilahkan oleh Abu Darda dengan khusyuk nifak. Khusyuknya orang-orang munafik. Palsu. Bohong. Bagaimana orang khusyuk? Kenapa dikatakan dalam hadis tadi dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan sholat? Inilah sholat yang khusyuk. Orang yang merasakan jiwanya tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah, dengan sendirinya dia tidak akan berpaling ke kanan dan ke kiri. Dia akan tertuju kepada zat yang sedang disembahnya. Ketika itulah dia meraih khusyuk. Makanya tidak mungkin orang meraih khusyuk dalam ibadah kalau dia tidak mengenal Allah tidak mengenal kemahasempurnaannya, tidak mengenal kemahabesarannya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan, maka lillahi a'rafa kana lahu akhsha." Barang siapa yang dia lebih mengenal kebesaran Allah, maka dia akan lebih khusyuk, lebih tunduk kepada Allah. Gambaran sederhana orang khusyuk itu seperti ini. Contoh dalam kehidupan. Ada seseorang orang tua misalnya anaknya yang telah pergi ya belajar atau merantau meninggalkannya lama, anaknya tersebut pulang. Biasanya ini ibu-ibu kan, sangat sayang kepada anaknya, bertemu dengan anaknya saking kangennya sampai dia lupa makan, lupa minum. Pokoknya ingin terus dekat dengan anaknya tersebut. Iya kan? Ini terjadi kan? Ketika baru pertama kali datang, dia lupa sampai sudah lapar, dia belum makan, belum minum dan seterusnya karena pertemuan dengan anaknya ini sangat mengembirakan bagi dirinya. Ini contoh perasaan hati ketika bertemu dengan yang dicintai membuat dia lupa kepada apa yang dirasakan anggota badannya, keadaan sekelilingnya. Nah, ini kalau terjadi antara manusia dengan manusia yang cintanya terbatas, bagaimana kalau hubungannya dengan hati manusia yang kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dambaannya yang tertinggi di dunia ini. <clears throat> Makanya jangan disalahpahami, tidak mesti orang yang khusyuk itu wujudnya menangis. Memang salah satu di antara ciri salat yang khusyuk yaitu ketika dia takut kepada Allah dia akan menangis. Tapi tidak cuma dalam bentuk menangis. Khusyuk juga bisa berwujud pada orang yang menunaikan sholat dalam keadaan hatinya gembira. Bertemu dengan zat yang dicintainya dan banyak gambaran dari bentuk-bentuk kehusuan yang diterangkan oleh para ulama yang jelas semua bersumber dari ketenangan, rasa takut dan berharap yang terdapat dalam hati seorang hamba yang itu muncul ketika dia mendekatkan diri, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian rahimakumullah, saya ingatkan kembali tentang materi yang kita bahas berlomba-lomba dalam kebaikan bukti cinta kepada Allah. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan mesti senang dekat dengannya. Iya kan? Tidak mungkin ada orang mencintai sesuatu tidak senang dekat dengannya. Orang yang mengaku mencintai Allah mesti dia merasakan nikmat ketika beribadah kepada Allah. Inilah buah yang terindah dari mempelajari iman yang benar. Makanya kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menyebutkan kaidah ini dalam kitab beliau Raudatul Muhibbin. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kita harus belajar untuk mencintai Allah supaya kita merasakan lezat ketika mendekatkan diri dengannya. Sekarang pertanyaan besar, bagaimana mencintai Allah? Bagaimana mencintai Allah? Apa jawabannya kira-kira? Bagaimana cara mencintai Allah? Hah? Apakah sulit atau mudah? Apa jawabannya? Sulit atau gampang? Mencintai Allah itu susah atau gampang? Apa jawabannya? Hah? Gampang-gampang susah. Oh, itu jawaban yang paling selamat sudah. Gampang-gampang susah. <laughs> Selamat dari semua perselisihan. Susah-susah gampang. Hah? Ada yang bisa menjawabnya? Jawabannya kalau ada yang mengatakan susah maka tidak juga disalahkan sepenuhnya. Susah karena ada hawa nafsu manusia, tipu daya syaitan yang tidak pernah henti-hentinya menghalangi manusia dari kebaikan. Tapi jawaban asalnya adalah gampang. Kenapa gampang? Kira-kira kenapa gampang? Kenapa mudah? Hah? Karena karena dengan mengikuti mengikuti sunnah Nabi SAW. Ada jawaban yang lain? Sekarang pertanyaan saya, Allah itu maha luas rahmatnya atau sempit? Luas kan? Allah itu maha pemurah. Apakah mungkin zat yang maha pemurah akan mempersulit satu kebaikan dalam agama? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Semakin tinggi satu kebaikan itu keutamaannya dalam agama, maka Allah semakin mempermudah hamba-hambanya untuk mendapatkannya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan kemudahan petunjuk Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal fahal mim mudakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran? Peringatan yang terbesar dalam Al-Qur'an masalah apa kira-kira? Masalah apa? Masalah tauhid, masalah keimanan, masalah cinta kepada Allah, takut dan berharap, iya kan? Ini yang paling dimudahkan dalam Al-Quran. Berarti kalau kita tidak meraihnya, kita rugi. Ternyata ini dimudahkan dalam Al-Quran. Harusnya ini merupakan hasil yang terbesar yang kita dapatkan dengan mengkaji, membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Kalau ini belum kita dapatkan berarti ada sesuatu yang perlu dibenahi, perlu dibereskan dalam diri kita ya karena mengingat waktu insya Allah kita akan teruskan kajian kita setelah salat berjamaah nanti ya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.